قال شيخ الإسلام رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان صفحة 73 ومائه نسخة من دار القبس طيب وجدتم باب أن بعض هذه الأمة bahwa sebahagian umat ini ya'budul ausan akan menyembah berhala. Di sini disebutkan oleh para ulama sudah penelitinya Syekhul Islam rahimahullah taala ini pertama diqqatu fahmihi cermat dan ini bagaimana yang sudah kita lewati bahwa judul-judul bab itu ijtihad beliau judul-judul bab dalam kitab tauhid itu adalah hasil ijtihad beliau itu ijtihad beliau. Kemudian bawahnya matan itu itu adalah istidlal beliau, dalil yang digunakan oleh beliau untuk mendukung bab itu tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa beliau mengatakan anna ba'dha hadhihi ummah sebahagian umat ini. Jadi bukan semua. Di sebagaimana diberitakan dalam riwayat la tajtami'u la tajtami'u ummati 'ala dhalalah la tajtami'u ummati 'ala dhalalah bahwa umatku tidak akan bersatu tidak akan menyepakati kesesatan tidak akan sepakat di atas kesesatan kalau itu dianggap lemah hadisnya ada riwayat yang lain yang lebih sahih yang masyhur ada mustaqaf alaih misalnya seperti hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Nah, ini yang menunjukkan bahwa umat ini semuanya tidak akan bersatu di atas kesesatan. Pasti ada segolongan yang berpegang teguh di atas kebenaran membelanya la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak merugikan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, tidak peduli. Mereka tetap berada di atas al-haq hatta ya'tiya amrullah sampai datang keputusan Allah. Imam mereka mati atau mereka menang. Baik. Nah, itu satu. Kemudian sisi lainnya menunjukkan hikmahnya beliau di dalam memberikan keputusan yakni ada mutasarru tidak tergesa-gesa tidak tergesa-gesa artinya beliau tidak ada ta'ani ini tidak gebyah uyah istilahnya ini tidak dibikin secara mengeneralisir nah, menjadikan itu secara umum tidak nah Kalimat ini anna ba'dha hadhil ummah yang dibuat oleh beliau ini membantah syubhat kuburiyin membantah syubhat kuburiyin yang beliau jelaskan di dalam kitab Kashfu Syubhat di dalam Kashfu Syubhat beliau menyebutkan bahwa orang-orang kuburiyun itu menolak ini kalau umat sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti apa? Yabqa anak islamih. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengucapkan ini berarti dia tetap dalam Islamnya apapun yang dia lakukan. Apapun yang dia perbuat. Tidak akan keluar. Nah, kalimat ini membantah pernyataan mereka bahwa juga mereka mengatakan bahwa umat jadi umat ini tidak akan mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Umat ini tidak akan mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ayat eh, beliau membantah ini. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya. Akan begitu. Baik. Pertama wa hitang ta'ala. Ini dan tentu saja ahlul batil bagaimanapun mereka dan sepanjang zaman dimanapun mereka berada itu selalu berdalil mengusung kebatilannya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah salah satu yang diantara yang mereka pakai adalah hadis hadis diriwayatkan oleh Muslim apa ya pokoknya di termasuk di yang sahih disebutkan bahwa inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab syaitan sudah putus asa untuk disembah di jaziratil arab walakin tahfid tahshir tahrik tahrish walakin fit tahrish bainakum Rasulullah SAW atau fi tahrish bainahum Rasulullah mengatakan dalam hadis Jabir kalau tidak keliru itu mengatakan bahwa syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Tidak akan mungkin orang yang sholat menyembah syaitan lagi. Berbuat syirik. Di jaziratil Arab. Tapi tahrish bainahu. Tapi syaitan berusaha untuk merusak barisan mereka. Memecah belah mereka. Jadi berarti, nah menurut mereka nggak akan mungkin syaitan, nah, kaum muslimin orang-orang yang sholat itu akan jatuh ke dalam kesyirikan. Nanti kalau mereka mau cermat juga di nah, akal-akalan juga. Dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan fi jaziratil Arab. Di jazirah Arab, bukan tempat yang lain. Kalau misalnya pakai akal-akalan ini namanya mafhum lakaf dalam ilmu usul fikih mafhum laqab itu termasuk yang paling rendah kedudukan hujiyahnya. Nah, ini ketika setelah manusia masuk Islam semuanya um, mereka berbondong-bondong beriman, apalagi ketika peristiwa Hajjatul Wada. Ya, nah, Rasulullah menyebutkan riwayat ini. Tapi tidak mesti Ya. Nah. Yani bahwa setelah mereka masuk dalam Islam itu mereka tidak akan mungkin dijatuhkan oleh setan ke dalam kesyirikan. Ya, tidak mungkin urusannya sebagaimana menurut setan. Ya, artinya kalau dipandang dari sisi setannya, setan putus asa tidak seperti itu. Karena dalam ayat juga disebutkan walaqad saddaqahum saddaqahum wa apa? saddaqa iblis wa'dahu. Ya, dalam surat Saba itu Allah menyebutkan bahwa iblis membuktikan janjinya. Izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ini sumpah saksinya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> sumpah iblis di hadapan Allah dia menyatakan wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Nah menurut dia saat itu ya, mungkin tidak akan berhasil, tapi kemudian berlalunya ber, perjalanan peradaban manusia bertambah waktu-waktu banyak juga yang menjadi qatil qatil iblis, korban-korban iblis. Baik, qala rahimahullah. Nah, sekarang dalilnya. Wa ta'ala, "Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi?" yu'minuna bil jibti wat tahut. Beliau jadikan ini dalil. Ingat kalian yang mengatakan bahwa umat ini tidak akan jatuh ke dalam kesyirikan, tidak akan menyembah berhala. Perhatikan ayat ini. Ayat ini ditujukan oleh Allah, diceritakan oleh Allah tentang orang-orang yang telah diberi nasib. Peruntungan, perolehan kitab. Orang-orang yang menerima Alkitab sebelum kaum muslimin. Al-Yahud wa Nasara mereka sudah lebih dahulu mendapatkan Alkitab. Tapi lihat mereka. Yu'minuna bil jibti wat tauhud. Ada di antara mereka yang beriman kepada syaitan dan beriman kepada nah, dukun. Jadi jangan merasa aman. Gitu. Jangan merasa aman kalian yang diberi. Juga, kalian juga kaum muslimin diberi Al-Quran. Kalian kaum muslimin juga diberi Al-Quran. Alkitab dari sisi Allah. Kalau orang-orang Yahudi yang seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika Isra Mi'raj Rasulullah Mi'raj, aku sudah menempa bangsa yang seperti itu beratnya, hebatnya dengan cobaan, dengan ujian, dengan amalan segala macam. Tapi apa kata Nabi Musa? Umatku lebih, ya apa? Umatmu apa namanya? Orang yang datang belakangan lebih banyak umatnya masuk masuk dalam surga daripada umatku. Nah, umat yang sebelum kita banyak kelebihan-kelebihannya di semasa itu. Mereka diberikan oleh Allah Alkitab. Banyak pertolongan-pertolongan Allah yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Terbelahnya lautan. Mereka lihat batu yang memancar. Mancarkan air. Kemudian sapi yang apa namanya disembelih kemudian dari bagian tubuh tubuh sapi itu dipukulkan kepada mayat yang terbunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya akhirnya hidup kembali dan yang lain-lain. Nah, mereka diberikan Alkitab ternyata yukminu nabil jibti wat tahud. Ada yang menyembah yang beriman kepada jib wat tahud. Maka jangan merasa aman. Orang-orang yang telah diberi Al-Qur'an, Alkitab juga. Makanya disebutkan oleh para ulama, ayat-ayat yang menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani maka kaum muslimin, umat yang datang belakangan, umat Rasulullah SAW tidak boleh merasa aman. Rasulullah Allah menyebutkan masalul ladina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Itu ditujukan oleh Allah tentang orang-orang yang mereka diberi Taurat. Diberi Taurat tapi tidak memikulnya, tidak mem memperlakukannya sebagaimana mestinya. Diumpamakan oleh Allah seperti keledai. Maka kaum muslimin yang diberi Al-Quran tetapi tidak memperlakukan Al-Quran seperti sebagaimana mestinya juga sama. Dikhawatirkan sama kalau tidak memang betul-betul sama. Ya, nah, seperti kele keledai. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan waktu alaihim alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh Pemataluhu kamatalil kalb in tahmil alaihi yalhad au tatruhu yalhad. Ini orang yang di zaman sebelum Al-Quran turun. Orang ini diberi ilmu oleh Allah. Dikhawatirkan kaum muslimin juga terkena bagian. Kenapa? Kaum muslimin juga termasuk orang-orang yang utuh nasibah minal kitab. Bagian. Ada yang mereka menghafalnya. Makanya ini juga sering kita ingatkan. Ahlul Quran orang-orang yang menghafal Al-Quran hati-hati. Ya, hati-hati dengan sangat berat apa yang mereka pikul dan sangat besar tanggung jawab mereka. Walaupun mereka memang ketika mereka menjalankannya itu mulia di sisi Allah, menjadi ahlullah wa khasatuhu. Orang-orang nah khususnya Allah. Sehingga kalau sehingga kalau mereka ini orang mereka termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, mereka melakukan pelanggaran, Allah berikan mereka teguran yang istimewa pula. Ya, yang istimewa yang mungkin tidak seperti yang lain. Nah, bagaimana Allah sebutkan ini orang ketika ketika Allah mengatakan apa? Allah menyebutkan dalam ayat surat Al-Araf tadi, walau syi'na la rafa'na biha. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya. Tapi ketika orang itu tidak dimuliakan oleh Allah, diperlakukan oleh Allah dengan nah, dihinakan oleh Allah, dia cenderung kepada yang sesuatu yang sifatnya rendah. Maka diumpamakan dia dengan seekor anjing, binatang yang paling rendah himahnya. Ini binatang yang paling rendah cita-citanya. Ya. Ini. Walah, nah, itu satu dalil. Paham ini dari istidlalnya? Kenapa beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil? Untuk mengingatkan orang-orang yang diberi Al-Quran supaya hati-hati bahwa orang yang telah diberi Alkitab sebelumnya ada yang beriman kepada Jibti wat Nah, bukan mustahil bahwa orang-orang yang diberi Al-Quran juga ada dan memang kenyataannya bah, banyak. Ayat yang kedua wa qaulihi Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalik matubatan indallahi bi min dzalika indallah man la'anahu مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل وغضب عليه وجعل wal khanazir wa وعبد الطاغوت syahidnya ayat ini kalimat ini wa وعبد الطاغوت <clears throat> nah, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang Yahudi merendahkan kaum muslimin melecehkan kaum muslimin nah tidak senang ya mereka memusuhi kaum muslimin karena kaum muslimin beriman kepada Allah Ya, Allah Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Katakan kepada mereka, maukah aku beritahukan yang lebih jelek dari itu? Ini orang-orang yang diantaranya sifatnya seperti ini keadaannya dan abadat tauhid menjadi penyembah penyembah tauhid. Nah, segala sesuatu selain selain Allah. Ini orang-orang ya, mereka merasa telah lebih dahulu bahkan mereka berani mengatakan nahnu Allah wa ahibba'uh putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah ta'ala Allahu amma yaqulun bahwa mereka adalah wali-wali Allah tapi ternyata mereka juga ada nah abadat tawud nah hati-hati orang-orang yang mereka itu nah, datang setelah orang-orang Yahudi wa qawlihi nah, ayat yang ketiga qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan Kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Bertikai mereka ketika melihat jenazah nah, pemuda-pemuda tersebut. Berapa pemuda tersebut? Tujuh. Tujuh ya, yang dirajikan oleh orang ulama kita seperti Syekh Muhammad menyebutkan tujuh. Syahidnya Masya Allah dari ayat itu sendiri. Kan, eh, qala qailum minhum Nam, qala qad salata nam, salatatun wa rabi'uhum qalbuhum wa enam wa qalu ini ada lagi mengatakan wa qalu kham khamnab mereka itu berapa ya ini enam khamsun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib sebenarnya bisa di apa namanya ada yang mengatakan apa disebutkan oleh para ulama bahwa dua pada dalam ketika disebutkan mereka itu bertiga empat dengan anjingnya tidak ada komentar Kemudian dalam ayat yang, yang kalimat yang berikutnya mereka itu berlima dan keenam dengan dengan ah, dengan anjingnya rajman bil ghaib. Nah, kalau ini dimasukkan kepada artinya sebagai sambungan dari ayat sebelumnya berarti dua-dua jumlah tiga dan lima ini itu berarti menduga-duga perkara yang lain. Nah, kemudian ayat yang berikutnya ya mereka mengatakan sabang sabi'un wa wa saminuhum qalbuhum. Mereka mengatakan ini tujuh. Sab'atun wa saminuhum qalbuhum. Ini mereka bertujuh dan delapan dengan anjingnya. Tidak ada tanggapan yang lain lagi. Nah, berarti dirojikan mereka, mereka itu berenam. Dirojikan para, para ulama, mereka bertujuh. Nah, kebiasaan mereka ketika itu, setiap ada orang-orang yang meninggal dan orang itu dianggap soleh, Orang-orang yang berpuasa itu membuat masjid di atas kubur orang-orang yang meninggal tersebut. Nah ini terjadi di umat sebelum kita. Apa yang terjadi pada orang-orang yang dianggap soleh? Nah, qala alladziina ghalabu ala amrihim la ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Orang yang berkuasa atas urusan mereka itu mengatakan lanat na alaihim masjid. Kami betul-betul akan buatkan kubur masjid di atas kuburan mereka. Di atas mereka dibuatkan masjid. Ini umat sebelum kita terjadi. Nah, ternyata ada juga itu bukan perbuatan ini, perbuatan ini itu syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu memang. Ya. Nah, tapi di syariat kita dilarang. Jelas, dilarang. Karena jelas dalam hadis yang telah lalu, beberapa dua bab atau tiga bab yang lalu, Rasulullah SAW ketika mau menjelang wafatnya dalam lima hari sebelum beliau wafat dalam sakitnya, beliau menyebutkan laknatullahi ala yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid masajid. Semoga laknat Allah atau berita laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Ini terjadi juga pada umat ini ternyata. Terjadi juga ada di antara mereka menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Bahkan menguburkan salah seorang dari mereka di dalam masjid. Apa maksudnya? Ya. Nah, Baik. Nah ini dalil-dalil dari Al-Quran. Sehingga tidak menutup kemungkinan. Maka orang-orang yang menyatakan dirinya muslim, umat Muhammad SAW hendaknya mengambil pelajaran. Bahwa apa yang menimpa umat-umat sebelum itu bisa jadi mengenai mereka. Dan kita sudah lewat dalam pelajaran apa? Dakwah dawa. Hati-hati dengan dosa-dosa umat yang terdahulu. terdahulu. Bisa jadi dilakukan juga oleh umat ini dan mendapatkan apa? Hukuman yang sama. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibnab. Hadis hadis yang lain. La tattabi'u hadis Abu Hurairah. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quddati bil quddah. Sungguh, ini sum, ini jawaban qasam. Ada jawab. ini sumpah yang tidak tersebut di situ. Ditunjukkan oleh lam lam qasam namanya. Nah, di, untuk sebagai penegasan taukid. Tambah lagi dengan nun taukid sakilah menunjukkan bobot penekanan kali kalimat tersebut. Bahwa Rasulullah SAW seakan-akan bersumpah, wallahi tattabi'unna sanana man kana qablakum. Demi Allah, betul-betul saya seakan-akan maknanya seperti itu. Bahwa kalian betul-betul akan mengikuti. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan hidup orang-orang yang sebelum kalian begitu rapat hadwal quddati bil quddah tahu hadwal quddah bulu-bulu anak panah yang ada di belakang itu kan rapat itu ya rapat ketat seperti itu bahwa nanti Rasulullah memberitakan dan beliau ingat sifat-sifat beliau, sifat seorang Rasul, sifat-sifat para nabi, fakona cerdas, cerdik, tabligh, menyampaikan, sidq, jujur, amanah. Amah, amanah, nggak mungkin beliau bohong karena beliau punya sifat sidq. Ya, nggak mungkin beliau menyimpan-nyimpan karena punya sifat apa? Tabligh dan cerdas. Nah, mungkin mereka beliau salah. Beliau memberitakan kepada kita bahwa umat ini pasti akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum mereka. Begitu rapat. Hatta laudah rabab juhra dabbin hal Bahkan sampai kalau kali mereka masuk ke lubang biawak, dob, biawak padang pasir. Nah, anak pernah ceritakan ya, ekornya seperti kadal, seperti apa? Nah, jenis kalau dibilang ekornya itu seperti ekor buaya berduri, badannya seperti kodok. Hmm. Agak berminyak. malahnya kecil. Seperti kadal atau nah, seperti itu. Makanannya rumput. Nah, nah atau serangga. Nah, ini halal dimakan. kecil loh. Susah kata juga. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun ikut ke dalam ke dalamnya. Berarti apa? Luar biasa taklidnya umat sebagian umat umat ini kepada orang-orang sebelumnya. Begitu rapatnya sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun diikuti. Kalau ya Rasulullah, ya Rasulullah al Yahud wan Nasara, khalafa man? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah umat sebelum itu Yahudi dan Nasrani, siapa lagi? akhrajah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti nah berita nubuah dan Rasulullah adalah as-sadiqul masduq. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Beliau memberitakan bahwa sebagian umat ini pasti akan Kenapa kita artikan sebagian? Karena dalam hadis lain yang sahih beliau mengatakan tadi apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq akan ada sebagian kecil umatku akan tetap unggul tanpa menang di atas al-haq. Berarti tidak semua tidak semua sebagaimana kata Syekh tadi, anna ba'dha hadhil ummah. Nah, ini menunjukkan bahwa umat ini diperkirakan sebagiannya akan mengikuti langkah-langkah dan cara hidup, budaya, kebiasaan, pemikiran, cara ibadah umat-umat sebelum mereka. Begitu rapat, begitu, begitu ketat. Sehingga sampai ketika mas, mereka masuk lubang biawak pun dikejar, diikuti juga. Diikuti juga. Sesuatu yang mungkin mustahil, tapi ternyata, nah, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, sebagian mereka mengikuti. mengikuti. Sallallahu salam. Wa lana wa hidayah. Nah, dan berita ini terjadi. Berita ini terjadi. Hmm, sekarang banyak, apalagi yang sekarang ini lagi mulai marah juga lagi LGBT, LGBT. Dari mana itu asal? Umat dahulu. Lebih yang lebih apa? Nah, riba. Baik. Qala rahimahullah. Nah, ini sebagai syah, syahid ya. Ini sebagai bukti bahwa apa yang disebutkan oleh beliau Nah, ini dalilnya. Allah rahimahullah wali Muslim an Sauban, Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawaliyal ard." Allah melipatkan untukku bumi. Atau yang dalam apa namanya versi lain para ulama mengartikan Rasulullah dipertajam pandangan matanya. Tapi kalau melihat di sini Allah yang menampakkan, melipatkan untuk beliau sebagaimana Allah menampakkan Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis di hadapan beliau sehingga seakan-akan beliau melihat di depan beliau itu Baitul Maqdis, tiang-tiangnya, jendelanya, dindingnya. Nah, nah, seperti itu juga Allah melipatkan, menampakkan kepada untuk beliau itu bumi yang bulat ini ditampakkan kepada beliau seluruhnya. Fara'aitu kata Rasulullah masyariqaha wa magharibah sehingga aku melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati dan sungguh umatku saya belum mulkuha mazuyali minha. Bahwa umatku ini kerajaan mereka, kekuasaan mereka, daulah Islam itu akan sampai ke tempat-tempat yang ditunjukkan kepadaku dari bagian bumi itu. Terbukti? Terbukti. Nah, dalam perang nanti perang Padisia dalam perang Yarmouk. nah waktu itu utitul kanzaini aku diberi dua perbendaharaan al ahmar wal abiyat. ada yang mengartikan al ahmar ini emas yang abiyat perak ada lagi yang mengatakan kanzainil ahmar yakni perbendaharaan istana merah di Romawi dan perbendaharaan istana putih di Persia semuanya diberikan untuk Rasulullah Wa inni sa'altu rabbi li ummati. Dan aku minta kepada Rabbku untuk umatku. Allah yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Aku minta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku ini dengan paceklik kemarau sekaligus secara merata. Bisa natin bi'ammah. Tidak akan mungkin kaum muslimin di belahan dunia ini mati kelaparan. Tidak akan mungkin mati kekeringan secara menyeluruh. Kemudian kedua perintah beliau wa alla yusallita alaihim aduan min siwa anfusihim dan supaya Allah jangan kuasakan musuh selain dari diri mereka sendiri. Tidak akan mungkin fayasabiha baidatum sehingga memusnahkan mereka seluruhnya. Bahwa permintaan yang kedua ini Rasulullah minta kepada Allah agar jangan membuat kaum muslimin dikalahkan secara total oleh musuh-musuh mereka. Jadi kaum muslimin mestinya mestinya berbesar hati bahwa mereka tidak akan mungkin dikalahkan dibinasakan secara, sekaligus oleh musuh musuh mereka walaupun seluruhnya dalam riwayat yang lain walaupun seluruhnya mereka bersatu nanti disebutkan juga nah oleh beliau ya qala wa inna rabbi qala dan Rabbku berkata ya Muhammad inni in idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kalau aku sudah menetapkan ketentuan tidak bisa ditolak lagi. Wa inni a'taitu kali ummatika alla uhlikahum bi bi'amah. Aku berikan apa yang kau minta untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau, dengan pasiklik secara merata seluruhnya. Wa alla usallita alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baitahum faidatahum walau ijtama alaihim man bi'aftariha. Dan aku tidak akan kuasakan musuh selain diri mereka sendiri. Jadi dari luar tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kaum muslimin itu dikalahkan oleh orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrikin. Walaupun semuanya bersatu padu. Dengan senjata mereka yang tercanggih sekalipun. Untuk menghancurkan kaum muslimin secara total tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau parsial mungkin. Bosnia habis mungkin ini namun bilang mudah-mudahan Allah selamatkan juga muslimin rohingya apa yang terjadi di India ya pembantaian-pembantaian di beberapa tempat kaum muslimin habis negerinya bahkan yang menjadi paling menyedihkan apa hilangnya Spanyol dari tangan kaum muslimin Andalusia lepas dari tangan kaum muslimin itu adalah sejarah berdarah yang paling menyedihkan dan itu adalah dosa kaum muslimin mereka meninggalkan din mereka Allah balas mengakhirikan nah jadi di tempat lainnya masih ada Bani Umayyah. Ya kaum muslimin tempat lain masih ada. Nah, tapi di Cordoba, di, di nah di Cordoba, di Granada, Prancis, di Spanyol itu sudah nggak ada kaum muslimin. Ya, tempatnya Imam Bukhari, masjid jadi gereja, memang habis sudah nggak ada. Bosnia, ya, hilang. Dan banyak di tempat-tempat yang lain yang tidak kita ketahui negeri-negeri yang asal-asal sebetulnya yang yang dimasuki oleh orang-orang kufar itu dahulunya adalah negeri kaum muslimin. Nah, hmm, Maluku, Maluku, raja-raja aslinya kan raja-raja muslimin, iya kan? Nah, <clears throat> kalau mau tuju mau tuju juga sebagian ulama ahli sejarah menyebutkan sisi Kamangaraja dua 12 muslim. Dia menyebutkan seperti itu. Belum tahu kan bang? Belum kan? Nah, jadi bisa ditanya itu sama. <clears throat> Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Sampai sebagian mereka yang menghancurkan sebagian yang lain. Artinya apa? Kaum muslimin sendiri yang bunuh-bunuhan. Yang berperang. Dan ini terjadi terjadi. wayas yasbi ba'dhum Satu sama lain saling menawan. Yang ini tertawan jadikan kuda. Nah, seperti itu. Dan ini termasuk diantara perkara-perkara nubuah, tanda-tanda nubuah Rasulullah SAW dan terbukti. Dan terbukti. Salah satu tapi sisi faedah yang lain perlu kita apa namanya tumbuhkan semangat bahwa kaum muslimin itu aziz, mulia. Tapi dengan syarat Ya la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian jangan bersedih, jangan merasa rendah Sungguhnya kalian itu mulia, paling mulia kalau kalian beriman. Ini yang harus dipegang. Baik. Qala wa rawahu al-Barqani fi sahihihi wa zada wa inna ma akhafu 'ala al-um 'ala ummati al-nam al-a'immat al tetapi tidak ada yang aku khawatirkan kata Rasulullah selain imam-imam penyesat Imam-imam yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Wa idza waqa'a alaihim kalau sudah jatuh kepada mereka pedang, lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kalau mereka sudah mereka saling bunuh-bunuhan itu tidak akan berhenti sampai kiamat. Terjadi terus, ada saja. Nah, muncul orang-orang semacam ISIS dan yang lainnya. Mereka mengaku muslim, tumpah lagi darah Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Ini syahid bab ini. Syahid dari bab ini kalimat ini. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai hayyun. Hayyun ini satu perkampungan, satu masyarakat dari kalangan umatku bergabung dengan orang-orang musyrikin. Mengikuti orang orang-orang musyrikin. Wahatta dan tidak akan terjadi kiamat hatta tak Fi'amun min ummati al-awtan. Tidak akan terjadi kiamat sampai fi'am. Fi'am ini jumlah besar. Sejumlah besar. Hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awtan. Sampai sekelompok besar umatku itu menyembah berhala. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, disohihkan oleh Syekh al bani Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun dajjalun salatun. Ya, dalam riwayat kadzabun dajjalun. Akan terjadi, akan muncul di tengah-tengah umatku nanti tukang-tukang dusta, kayak para pendusta 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Mereka semuanya mengatakan dirinya adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Sedangkan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati. Dan akan senantiasa segelintir umatku tetap akan ada. Alal haqqi mansura. Mereka akan ditolong di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak merugikan mereka orang-orang yang melecehkan mereka. Wala man khalafahum. Ataupun orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta yati amrullahi tabaraka ta'ala. Sampai datang keputusan Allah tabaraka ta'ala. Berita nubuah. Pasti terjadi. Atau yang sebagiannya sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, ini juga membuat apa namanya yang jadi syahid untuk dalam bab ini kalimat itu tadi bahwa di kalangan umat ini pasti akan terjadi demikian. Nah, maka hendaknya apa yang mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Jangan sampai mereka terkena atau bahkan walaupun itu bukan orang-orang yang musyrik apa namanya orang-orang Yahudi misalnya dicontohkan kaum di kalangan orang-orang yang menyatakan diri beriman sifat-sifat munafik ya sifat-sifat apa namanya kejelekan nah kita punya kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita al ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab nah, pelajaran yang kita ambil Hukum yang kita ambil itu berdasarkan apa? Keumuman lafaz. Masukkan diri kita. Maka diajarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kamu ingin ambil faedah dari Al-Quran. Curahkan pendengaran dan hadirkan hatimu ketika membaca Al-Quran. Hadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Hadapkan bahkan beliau menambahkan lagi dalam yani, kalimat yang lain dalam apa bagian yang lain bayangkan seolah-olah engkaulah yang menerima wahyu ayat-ayat tersebut. Atau bayangkanlah betapa beratnya seorang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima wahyu tersebut. Bayangkan itu di saat yang musim dingin yang sangat keringat bercucuran dari dahi beliau sampai sahabat yang kakinya berada di atas di bawah kaki Rasulullah Rasulullah menumpu kakinya itu seperti patah mau patah kaki tersebut Saking beratnya yang ditanggung oleh Rasulullah. Bayangkan itu saja cukup. Nah, untuk merasakan betapa agung dan betapa hebatnya Al-Quran ini. Tapi ketika anda ingin mendapatkan pelajaran, mendapatkan apa namanya faedah, nah, hadirkan semua lengkap. Nah, untuk kita mendapatkan hidayah, bimbingan dari ayat-ayat tersebut. Jangan membuta tuli. Kita berlindung kepada Allah dari qasnawatul qalb, yang hati itu jauh lebih yang sangat keras dari batu atau seperti batu kerasnya. Sementara batu itu kalau kena air lama-lama lama-lama bisa berlubang. Ya, bisa terbelah bahkan dia jatuh karena takut pada Allah. Nah, kalau hati sampai tidak bisa ditembus oleh ayat-ayat Al-Qur'an, tidak sampai tersentuh oleh ayat-ayat Al-Qur'an, itu hati yang lebih keras dari batu. Kalau kalau keras besi panas itu masih bisa lumer. Itu besi. Kerasnya besi itu masih bisa cair dengan panas. Tapi kalau batu tidak akan mungkin bisa panas, bisa lumer dengan dengan api. Sehingga apa? Yang untuk menghancurkan dia neraka tempatnya. Hati yang seperti itu untuk menghancurkan meleburnya adalah neraka jahanam. Ini kata mereka. Nah, kita berlindung dari kasmawatul qalb. Ingat-ingat sering-sering kita ingat mengingat apa? Zikra hadimil lazzat. Banyak mengingat penghancur kelezatan. Mati. Ya, bayang-bayangkan kadang-kadang kita baru bikin rumah, baru bikin mungkin baru beli baju atau punya ini akan terpakai selamanya kah? Apakah akan ditempati selamanya kah? Ya, nah, muncul kadang-kadang seperti itu muncul bisa muncul. Kita ingat-ingat itu apa? Iya ya. Supaya apa? Bersiap tidak mungkin tidak mungkin selamanya itu bisa nikmati rumah ya, masya Allah. Padahal baru baru mungkin dinding-dindingnya belum dilepo, belum dicat, belum ditegel, belum dikasih keramik. Subhanallah, sudah terbayang. Mana kalau misalnya mati duluan, ini belum ada atapnya, ini belum ada plafonnya, ini nah. Makanya dikatakan dalam syawahid itu dan ya, la ma tiba li'aishin munaghasatan bidzikaril maut wal haram. Enggak mungkin enak hidup itu ketika dibayang-bayangi dengan apa? kematian dan tua, ketuaan. Mana lagi enak lagi makan. Aduh. Menikmati seperti ini. Ah, bisakah besok masih bisa makan enggak seperti ini ya? Nah. Baik kita lihat keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Bab maja'a anna ba'da hadil ummah ta'budul awsan. Qala maqsudu hadhihi terjemah. Tujuan judul ini bab ini adalah al-hadar minasyirki wal khaufu minhu. Berhati-hati dan takut dari syirik. Hati-hati, waspadai. Syirik itu banyak ya, bentuk-bentuknya, ragamnya, seperti yang sudah kita lewatkan. Kalimat-kalimat yang mungkin kita ringan ternyata apa itu sudah sudah ternoda tauhidan kita. Merusak ya. Walaupun kita tidak sampai terjungkallah ke dalam kekafiran, kekal di neraka tidak. Kita cepat bertobat. Tapi ini menorehkan suatu dosa. Ingat, syirik itu bagaimanapun adalah dosa be, dosa besar. Walaupun itu syirik asghar, Walaupun itu syirik asgar itu dosa besar dari dosa-dosa besar lainnya. Lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Lebih besar dari, lebih berat dari zina. Lebih berat dari mencuri. Lebih berat dari membunuh. Ini syirik. Sebaik apapun amalan kita, banyaknya nah, berkorban, banyaknya berinfak, banyaknya solawatannya, banyaknya yasinannya, zikirnya, wiridnya. Tapi syirik kepada Allah, gugur semua amalan ini. Tidak ada artinya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sia-sia. Bagai debu berterbangan. Kita sangka kita akan mendapatkan untung, ternyata itu sebagai fata, fata morgana ternyata. Kita kejar nggak ada air di sana. Di saat-saat kita butuh dengan amalan tersebut ternyata menguap. Kita tidak dapat apa-apa. Kenapa? Terisi dengan kesyirikan. Entah itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Syirik kecil aja sudah meruntuhkan amalan yang dicampuri oleh syirik tersebut, apalagi yang besar. Kalau besar semuanya tidak ada artinya. Nah, nah ini diantara apa namanya pentingnya kita selalu untuk mengulang-ulang tauhid. Nah, dan di Al-Quran itu isinya semuanya tauhid. Isinya semua tauhid. rahim rahimahullah wa annahu yani syirik itu amrun waqi'un fi hadhil ummah la mahala bahwa syirik itu adalah perkara yang nyata dan terjadi pada umat ini. lama halah mau tidak mau. Yang mesti tidak akan terelakkan. lama halah warat dan tujuan terjemahan abad ini adalah membantah alaman, membantah orang-orang yang za'ama mengatakan anna bahwa man qala la ilaha illallah wa tasamma bil islam annahu yabqa ala islamihi. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan telah menyandang identitas sebagai muslim, dia akan tetap dalam Islamnya. Ini subuhat mereka. Ini dalam kasus subuhat disebutkan oleh Syekhul Islam. Diangkat beliau. Nah, ini dalil-dalilnya. Walau fa'ala ma yunafihi minal istighatsati bi ahli al-qubur wa du'a'ihim walaupun mereka melakukan hal-hal yang menafikan kesyirikan ketauhidan menafikan ketauhidan atau keislaman itu dengan apa mereka istighasah kepada penghuni kubur berdoa kepada penghuni kubur Allah mengatakan ud'uni astajib lakum bukan ud'u sahabal kubur tidak Allah perintahkan nah, tapi mereka dengan apapun mereka menamakannya syirik tetap syirik walaupun mereka sama zalika menamakan kesyirikan itu tawassulan ini kan cuma tawassul bukan ibadah tawassul itu adalah bagian dari ibadah tawassullah kepada Allah dengan nama-nama Allah al-husna tawassullah dengan amalan soleh yang kita lakukan minta harapkan ya, nah banyak dalil disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita boleh bertawasul kepada Allah dengan amalan soleh. Rabbana innana amanna faghfir lana. Ini kan sudah menunjukkan kita tawasul ya Allah, sungguh kami telah beriman. Iman kan amal soleh. Amalan kan? Nah, maka ampunilah kami. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana. Ya Allah kami telah mendengar seruan para penyeru yang menyerukan untuk kami beriman kepada engkau. Lalu kami pun beriman, maka ampunilah kami. Jawabannya kan gitu. Tawasul dengan amal amal soleh. Nah. Walau wasamma dzalika tawasulan la ibadah. Mereka menamakan istighosah kepada penghuni kubur itu tawasul bukan ibadah. Fa inna hadza batil. Itu semua adalah batil. Qala fa innal watan. Karena sungguhnya al-watan adalah ismun jami'un likulli ma'ubida min dunillah. Wasan itu isim yang mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi bisa kuburan, bisa berupa patung yang ada suarnya, timsal, berbentuk, ada dimensi, berapa dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, yang penting disembah selain Allah atau tidak berbentuk sama sekali. Nah, batu biasa besar didatangi, nah, dianggap keramat, dianggap dia yang suci segala macam. La farqa bainal asjar wal ahjar wal abniyah. Tidak ada bedanya. Apakah itu berupa pohon-pohon kayu, ahjar, batu-batu, <clears throat> wal abniyah. dan bangunan-bangunan, nisan, monumen. Wala ya bainal anbiya'i wa salihin wat salihin fi hadal mawdi'. Dan tidak ada pula bedanya antara nabi dan orang saleh serta orang dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang jelek pada poin ini. Wahwal ibadah karena semua itu adalah ibadah. Fa innaha hakulillahi wahdah karena ibadah itu merupakan hak khusus Allah satu-satunya. Faman da'a ghairallahi aw abadahu faqad ittakhadahu watanan. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, siapapun dia, hatta walaupun itu malaikat, walaupun itu para nabi, dia datangi Nabi tersebut, Ya Nabi Allah, urzukni Ya Nabi Allah, syafi'ni, Ya Nabi Allah. Berarti dia datang kepada para Nabi tersebut, minta kepada mereka, itu berarti dia berdoa kepada selain Allah. Atau dia menyembahnya. Dengan apa? Dengan menyerahkan korban, sembelih korban, nazar untuk Nabi Fulan, untuk orang eh, soleh Fulan, Abdul Qadir Jelani atau untuk Al-Junaid, atau untuk Fakat ittakhadahu watanan. Berarti dia telah menjadikan sesuatu selain Allah itu yang disembahnya itu yang ditujunya dengan doa yang dia istighatsah kepadanya sebagai watan. Sebagai berhala. Wa kharaja bidzalika 'anid din dan keluarlah dia dengan perbuatan itu dari agamanya. Walam yanfa'ahu ittisamuhu intisabuhu ilal Islam. Tidak ada gunanya lagi dia menisbahkan diri kepada Islam. Kenapa? Gugur sudah. Islamnya itu. Karena dia melakukan halal yang meruntuhkan tauhidnya. Maka maka sahabat ilal islami man min musyrikin wa mulhidin wa kafirin wa munafik dan betapa banyak memang kenyataan demikian sampai di negeri kita juga nggak mau dia dikatakan dia munafik nggak mau dikatakan kafir padahal dia menghujat mencaci Al-Quran menghinakan Allah dan Rasulnya menghinakan syariat Islam sudah gugur sebetulnya Islam mereka. Tapi nggak mau dikatakan mereka kafir, enggak. Karena merasa di, Indonesia juga nggak ada ulama yang mengkafirkan mereka. Gitu. Baik. Qala wal ibratu bi din wa haqiqatihi. Dan ibrah yang menjadi penilaian itu adalah dengan inti agama dan hakikatnya. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Nah, itu yang dipen, bukan istilah-istilah la mujarradil asami wal alfat bukan sekedar nama dan lafaz istilah allati la laha yang tidak ada hakikatnya. Semua bisa orang semua orang bisa mengatakan saya muslim, tapi tidak tahu sholat bahkan benci dengan syariat Islam, benci dengan Al-Qur'an, melecehkan Al-Qur'an, menghina Allah dan Rasulnya. Gimana lagi Islamnya? Nah, ayat jadikan pelesetan, hadis jadikan pelesetan, orang bercadar jadikan ejekan. Orang memelihara janggutnya di, dihina, dilecehkan, dijadikan mainan. Ya, hal-hal ya, itu sudah meruntuhkan keislaman. Nah, tapi memang ya tidak bisa kita ponis. Oh si fulan yang mengatakan seperti ini, oh dia kafir. Lihat dulu, mungkin dia lagi sakau, ya lagi enggak ngeh lah, ya, lagi enggak sadar. Mungkin dia mengucapkan mengatakan Al-Quran itu porno misalnya. Ya mungkin lagi nggak sadar. Mungkin lagi bukan nah, apa namanya ya seperti itu. Ya. Atau dia mungkin apa namanya tapi sebagiannya nah ada yang yang Allah alam benar apa tidaknya dapatkan hukuman langsung kaki yang menginjak tulisan Allah ya nah bahkan langsung itu disebutkan ketika seorang murid mahasiswanya meludahi disertasinya marah dia kenapa anda marah dan kenapa anda marah ini, disertasi ini saya ludahi misalnya seperti itu. Dan, kami tidak boleh marah ketika Al-Quran dihina. Nah, dibalas itu. Seperti itu oleh mereka. Baik kita lihat si masail. Berapa diantaranya fihi masail al-ula tafsiru ayat nisa. Ayat nisa tadi ya. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab. Hati-hati. Nah, hati-hati orang-orang yang telah diberi Alkitab dahulu sebelum kita terjerumus seperti itu. Apalagi kita ya. Ayat-ayat yang lain yang semakna baik itu tentang Nasrani ataupun Yahudi, perhatikan kita juga bisa terke, terkena. Nah, walaupun itu juga untuk orang kafir misalnya innalladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini untuk orang kafir kan? Buat kita juga, bukan untuk mereka. Buat mereka, bukan mereka, bukan bukan mereka saja, buat kita juga. Kalau kita sampai seperti itu, walaupun kita mungkin tidak sampai kafir lah ya, keluar dari sana memang ingin tuh. Tapi itu, lihat betapa bodohnya kita, betapa jeleknya kita ketika kita dijejali dengan ayat, dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, nasihat para ulama. Sawaun alaih, sama saja diberi peringatan, tidak diberi peringatan ya tetap juga, iya kan? Nah, Tafsir yang keenam, ataniyah tafsir ayat Al Maidah, tafsir surat Al-Maidah tadi, kul hal inabdikum. Syahidnya di situ abadat tauhid, bahwa umat-umat yang dahulu itu juga mereka nah menyembah tauhid. Maka hati-hati umat ini. Qala talit tafsir ayat Al Kahfi, tafsir surat Al-Kahfi ayat tersebut yang menunjukkan bahwa walaupun itu dilakukan oleh umat terdahulu dan itu menjadi mungkin bagian dari syariat mereka, tapi bagi syariat kita itu sudah ada larangan larangannya. Mana larangannya? Nah, wa ma'atakumur rasul fakhutuhu. Ini satu. Itu larangannya. Apa? Rasulullah menyatakan la'ana Allah, la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiyahim masajid. Artinya apa? Berarti supaya kamu tidak terkena laknat, jangan buat kuburan itu jadi mas masjid kecuali dibongkar dulu, pindahkan. Nah. Qala rahimahullah yang ini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Tiga dulu. Oh, masail. Ini ke masail ini bisa dikatakan ringkasan bab. Ya, masail itu bisa dikatakan ringkasan dari bab ini, ini, ini, ini. Nah, wallahu a'lam soal. Insya Allah besok kita lanjutkan.